Uh, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tawasau bil haq saling menasehati saling wasiat mewasiatkan dalam kebenaran dan kita tahu ya alhamdulillah teman-teman di sini banyak sudah belajar bahasa Arab ya kalimat tawasau itu dari wazan tafa'al tafa'al itu menunjukkan ada saling dari dua belah pihak yaitu kita harus saling nasihat menasehati dan sebelum saya menyampaikan kalimat yang ingin saya sampaikan kepada antum sekalian ya saya berterima kasih kepada uh, pengurus takmir Masjid Pogung Raya ya terkhususnya kepada beliau Pak Ridwan yang telah memberi kemudahan kepada ikhwah sekalian untuk menuntut ilmu dan untuk mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama di zaman yang penuh dengan uh, syahwat di mana-mana terbuka terhumbar aurat wanita yang zaman ini sangat para pemuda sangat butuh untuk tegar di atas sunnah, untuk bisa e, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara syahwat datang kepada mereka dari segala penjuru. Adapun materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebagaimana tadi diumumkan yaitu tentang kewajiban untuk beramal. Ya. Kewajiban untuk beramal. Ya. Ikhwani fillah Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala sangat memberi perhatian tentang masalah amal. Ya. Oleh karena dalam ayat banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman innalladzina amanu wa amilus solihat. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Padahal kita tahu bahwasanya menurut akidah ahlu sunnah wal jamaah amal itu merupakan bagian daripada iman amal itu merupakan bagian daripada iman akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala Mencirikan penyebutan amalan setelah keimanan yang dalam uh, istilah para ulama adalah zikrul khas ba'dal am. Penyebutan yang spesial setelah penyebutan yang general, yang umum. Padahal amal termasuk daripada keimanan. Ibarat kalau misalnya Anda mengatakan telah datang para ulama atau telah datang para masyayikh dan Syekh bin Bas rahimahullah. Misalnya mengatakan demikian. Telah datang para ulama dan Syekh bin Bas bukan berarti Syekh bin Bas bukan dari para ulama, namun anak menyendirikan penyebutannya, mengkhususkan penyebutannya karena tingginya ilmu beliau dan karena keutamaan beliau. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu wa Aminu Salihat, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan amalan agar kita orang-orang yang beriman dan orang-orang yang e, percaya akan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan masalah amalan. Oleh karenanya ikhwani fillah Allah iyyakum. Kita semua tahu akan banyaknya dalil yang menunjukkan akan pentingnya ilmu. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya tidak sama, ya. Allah Subhanahu wa taala membedakan antara anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Anjing yang tidak berilmu kalau e, berburu binatang maka haram hukumnya untuk kita mengambil buruan tadi. Tetapi anjing yang muallam, yang berilmu yang telah diajar dilatih untuk berburu, kalau kita lepas anjing tersebut kita katakan bismillah, maka hasil buruannya bisa bisa kita makan dan hukumnya halal. Kalau anjing saja dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan manusia? maka wajar saja Allah mengatakan kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan e, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju untuk mencari ilmu maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga dan kalau saya ingin menyebutkan tentang keutamaan ilmu, terlalu banyak dalilnya, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Namun yang ingin saya ingatkan pada ikhwas sekalian, bahwasanya ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ilmu yang mendatangkan amalan. Adapun ilmu yang tidak membuahkan amalan maka tercela di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan akan menjadi bumerang bagi pemilik ilmu tersebut dan ini telah dijelaskan dengan panjang lebar oleh Al-Imam ash syafii rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Beliau menjelaskan bahwasanya ilmu itu bu bukan ibadah yang independen, bukan ibadah yang mustaqillah, ya. Dia menjadi ibadah tatkala membuahkan amal. Adapun kalau tidak membuahkan amal, maka bukan merupakan ibadah dan tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala yus'ala an arba' an ilmihi fi ma 'amila bihi." Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang hamba ya ya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak tentang empat perkara. Di antaranya pertanyaan Allah Subhanahu wa taala an ilmihi, tentang ilmunya, apa yang diamalkan dari ilmunya. Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bertanya tentang ilmunya apa yang dia pelajari. Allah tidak tanya demikian. Apakah anda menghafal akidah wasitiyah? Apakah anda menghafal matan ini? Apakah anda mahir bahasa Arab? Tidak Allah tanyakan. Allah tanyakan an, an ilmihi fi ma'amila Tentang ilmunya apa yang amalkan dari dari ilmunya. Oleh karena jika ilmu tidak diamalkan akan menjadi bumerang bagi pemilik ilmu tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al Quran hujatul lak aw alaik." Al-Qur'an itu akan membela engkau di akhirat atau menjadi bumerang yang menyerang engkau di akhirat kelak. Kalau Al-Qur'an kita amalkan, maka akan bela kita di akhirat. Namun jika Al-Qur'an tidak kita amalkan, hanya kita ilmui menjadi wawasan saja, maka akan menjadi bumerang di kita bagi kita di akhirat kelak. Oleh karena ikhwani fillah azani ya Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwasanya hidup kita cuma sebentar. Hidup kita cuma cuma sebentar ya. sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, hidup kita ini kalau kita teliti secara detail ternyata umur kita cuma cuma sebentar. Taruhlah umur kita 60 tahun. Kalau umur kita 6 60 tahun. Ada yang lebih dari itu, ada yang belum 60 tahun sudah meninggal, ada yang baru 40 tahun sudah meninggal. Taruhlah umur kita 60 tahun. 20 tahun sudah buat ngorok ya. Berapa tahun? 20 tahun. Karena kita tidur sehari berapa jam? 8 jam. Sepertiga hidup kita untuk tidur. Belum kita umur 1 sampai 15 masih belum balik, masih belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala amalan kita. 1 sampai 15. Jadi sisa umur kita tinggal berapa? 60 kurang 20, 40. 40 kurang 15 berapa? Hah? Tinggal berapa? Mana yang teknik-teknik ini? 40, 40 <laughs> kurang 15 berapa? Masa nggak tahu? Saya nggak tahu, saya tanya. 40 <laughs> kurang 15 sudah 2? 25. Subhanallah, umur kita tinggal 25 tahun untuk beribadah, untuk beramal, mengumpulkan uh, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 25 tahun. Waktu kita 25 tahun untuk dunia berapa? Untuk beribadah tinggal tinggal berapa? Oleh karena kalau kita teliti ternyata umur kita umur kita untuk beribadah kepada Allah hanyalah sedikit. Oleh karenanya marilah kita manfaatkan umur kita untuk beramal sebanyak-banyaknya agar kita memperoleh pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa iyyakum namun yang membuat kita malas beramal kenapa? Keyakinan kita. Keyakinan kita terhadap janji-janji Allah kurang. Kalau seandainya keyakinan orang itu mantap, yakin dengan janji Allah, maka dia akan semangat beribadah. Allah Subhanahu wa taala sengaja menyembunyikan ganjaran bagi orang-orang beriman untuk membedakan mana orang yang beriman kepada yang gaib dan mana orang yang hanya beriman kepada yang dia lihat. Fala ta'lamu nafsun ma lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka seluruh jiwa tidak akan mengetahui balasan yang Allah akan berikan kepada mereka yang akan menyedapkan pandangan mereka sebagai balasan akan, karena amal perbuatan mereka. Allah sengaja menyembunyikan. Rasulullah SAW hanya mengajarkan kepada kita akan ganjaran-ganjaran. Kalau kita beriman, kalau kita lihat tahu bagaimana ganjaran yang di disediakan oleh Allah kepada kaum mukminin kalau Allah perlihatkan maka semuanya akan semangat beramal. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, al fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Salat dua rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan dan seisinya. Dunia dan seisinya isi dunia, seluruh isi dunia. Antum kalau punya punya apa namanya? Yang di Irian Jaya apa namanya? Freeport. Kira-kira jadi apa antum? Kira-kira antum apa cita-cita antum kalau punya Freeport? Freeport itu milik antum. Kira-kira apa cita-cita antum? Pasti antum poligami, istri empat. <laughs> Artinya antum, subhanallah, bukan freeport saja. Seluruh harta milik antum. Ya. Namun kata Rasulullah SAW, dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang yang imannya tentang hal ini, dia tidak akan meninggalkan sholat dua rakaat sebelum subuh selamanya. Namun kita kurang iman, kita hanya beriman dengan yang kita lihat. Coba kalau ada misalnya barang siapa yang kerja ya 24 eh, jam 3 satu minggu tidak tidur dapat mobil Avanza misalnya. Kira-kira banyak orang tidak tidur nggak? Orang tidak akan tidur. Kenapa? Karena Avanza di hadapan mata dia. Satu minggu tidak tidur tidak apa-apa, minum kopi, kopi, kok minum apa, pokoknya tidur di pentung kepalanya. Yang benar tidak tidur selama seminggu untuk mendapatkan Avanza. Orang mereka melakukannya. Kenapa dia imannya sudah jelas di hadapan dia pahalanya. Namun kalau Rasulullah bilang lebih baik daripada dunia dan seisinya, iya lah kita beriman. <laughs> Tinggal amalnya tidak ada, berarti imannya kurang kurang kuat. Ya, imannya kurang kuat. Rasulullah SAW mengatakan, Salatul rajuli fi jama'atin bi sab'in wa eh, bi sab'in wa ishirin darajah an salatil fadhi. Atau kama Rasulullah SAW. Salatnya seorang di masjid 27 derajat, 27 kali lipat pahalanya dibandingkan salat sendirian di rumah. Ya. Kalau seandainya pahala itu nampak, kata Rasulullah barang siapa yang salat di masjid, Allah akan turunkan uang ya 27 juta Kira-kira masjid penuh nggak? Barang siapa yang sholat di masjid akan mendapatkan 27 ekor kambing. Kalau sholat di rumah satu ekor kambing, kira-kira masjid penuh nggak? Penuh kambing. <laughs> Ramai orang. Kenapa? Karena memang kita tidak lihat padahal yang Allah yang janjikan buat kita lebih daripada itu semua hanya saja iman kita memang kita akui masih masih lemah iman kita, maka kalau kita bagaimana amalan para sahabat, jangan heran antum lihat Abu Bakar yang amalnya luar biasa. Kenapa imannya sangat tinggi? Kita ini imannya pas-pasan atau ke bawah? Ini jadi masalah. Kalau Rasulullah SAW mengabarkan tentang bidadari, biar antum semangat beribadah. Bagaimana kabar yang sangat indah yang Allah kabarkan di Al-Quran tentang bidadari. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, فيهن قاصرات tarf لم يتمثهن insun قبلهم ولا jan. Sungguhnya di surga itu ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan mereka. Yang di sini para ulama ada dua tafsiran tentang kalimat ini, para bidadari yang menundukkan pandangan. Ada yang mengatakan bidadari menundukkan pandangan mereka sehingga bidadari tidak pernah melihat laki-laki yang lain yang dia lihat cuma suaminya saja lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Sama sekali bidadari tersebut diciptakan Allah tidak pernah disentuh oleh manusia dan tidak pernah disentuh oleh oleh jin. Antum nikah dengan seorang wanita yang tidak tahu laki-laki kecuali antum. Antum yang paling tampan bagi dia. Karena tidak pernah melihat laki-laki ya yang lain. Itu bidadari kalau di surga. Dia melihat antum saja yang paling paling wow di dunia ini. Karena nggak pernah lihat yang lain, tidak pernah disentuh. Kenal laki-laki juga nggak pernah. Yang dikenal cuma antum. Itu subhanallah itu nikmat yang luar biasa. Antum kalau sudah beristri, yang sudah beristri banyak orang. Antara sama sedikit ya. Antum tahu bagaimana sakit hatinya seorang suami jika sang istri membandingkan dan suami dengan laki-laki lain. Sakit hati antum. Wah suamiku, kamu kok nggak seperti Abu Fulan? Kamu naik motor, dia naik Avanza. <laughs> Gimana nggak sakit hati antum? Suamiku, suami Abu Fulan, masya Allah putih antum, kamu kok ireng-ireng gitu gimana? Subhanallah, hati antum sakit terkala digitukan oleh seorang wanita. Tapi kalau di surga, wanita yang dinikahkan buat antum adalah tidak pernah melihat, tidak pernah mengenal kecuali an antum. Tidak mengenal kecuali antum. Tafsiran yang kedua, ya, ya. Tafsiran yang kedua, Qatiratu atrofi azwajihinna, yaitu para bidadari menundukkan pandangan apa? Pandangan suami-suami mereka. Artinya apa? Saking cantiknya bidadari itu, suami-suami mereka itu orang-orang yang masuk surga tidak sempat untuk mikir wanita yang yang lain. Kenapa? Karena saking cantiknya bidadari tersebut. Bagaimana cantiknya bidadari? Antum bisa bayangkan cantiknya bidadari? Antum tidak akan mampu. Kenapa ikhwan? Karena hayalan antum terbatas. Benar ini. Yang antum bisa bayangkan wanita tercantik adalah wanita tercantik yang pernah antum lihat. Khayalan manusia itu terbatas berdasarkan apa yang pernah ditangkap oleh panca inderanya. Ya. Oleh karenanya kalau saya bilang para ahwat, bisakah wahai antuna para ahwat bisa membayangkan bagaimana tampannya Yusuf alaihissalam? Mereka tidak akan mampu. Biar jungkir balik keras keringat tidak bisa membayangkan bagaimana tampannya Nabi Yusuf. Kalau ada lelaki tertampan di dunia ini sekarang, antum suruh lima orang wanita lihat. Akan mungkin terlalu melihat ada laki-laki yang tampan luar biasa. Tapi kalau antum kasih jarum pentul, teriak nggak? Teriak. Sakit-sakitan. Bagaimana tampannya Yusuf alaihissalam. Sampai para wanita matang jadi mereka tidak sadar. Bagaimana tampannya? Tidak bisa antum bayangkan. Karena antum tidak pernah melihat makhluk setampan apa Nabi? Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian juga bidadari. Antum bayangkan cantiknya seperti apa? Tidak bisa antum bayangkan karena khayalan antum yaitu ter terbatas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat bidadari yang sangat banyak lu'lu'um maknun kata Allah mereka seperti mutiara yang tertutup bayangkan tidak pernah ada yang buka yang buka cuma antum <laughs> indah atau tidak itu indah <laughs> kata Allah Subhanahu wa taala wa kawaiba bila dari itu ya atroba umurnya sebaya wa kawaib kawaib itu kaib yaitu seorang wanita yang memiliki maaf maaf saja buah dada yang tegar tidak tidur itu sifat-sifat beda bidadari ada yang senyum-senyum. <laughs> Gimana antum tidak semangat beramal? Allah janjikan seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau talaat imraatun min min ahli jannah la malaat ma la abaat ma bainahuma wa la malaat ma bainahuma riha." Kata Rasulullah SAW, kalau ada seorang wanita surga muncul nongol di dunia ini, ya, maka akan menyinari antara langit dan bumi subhanallah dan akan bumi ini lalu antara langit dan bumi akan tersebar atas bau yang semerbak bau yang harum bagaimana cantiknya bidadari ini yang kata Rasulullah SAW wala nasifuha ala ra'siha khairun minat dunia wa ma'fiha. kerudungnya yang ada di atas kepala bidadari itu lebih baik daripada dunia dan seisinya lebih baik daripada jutaan wanita di dunia itu baru kerudungnya ikhwan. Belum hidungnya. Belum bibirnya. Oleh karena ikhwan fillah azani Allah yakum antum semangat beramal. Allah Subhanahu wa taala sengaja mengiming-imingi antum dengan janji surga agar antum sabar karena dunia ini adalah penuh dengan cobaan. Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci. Antum harus sabar menghadapi syahwat, syahwat yang Eh, di mana-mana wanita buka aurat ya. Kata Rasulullah sallam, "Man syaribal khamr fi dunya lam yashrabha fil akhirah." Barang siapa yang minum bir di dunia tidak akan minum bir di akhirat, ya. Man labisal harira fi dunya lam yalbasu fil akhirah. Barang siapa yang pakai kain sutra bagi laki-laki, maka dia tidak akan makainya di di akhirat. Karena di akhirat ada kain sutra, pakaian orang yang surga pakai kain sutra dan dia boleh minum bir. Allah sengaja mengharamkannya di dunia ini. Oleh karenanya sungguh berbahagia orang-orang yang para pemuda yang tatkala dihadapkan dengan cobaan dia pun menundukkan pandangannya. Tatkala dia berduaan di hadapan internet, kemudian muncul godaan-godaan dari internet kemudian dia tahan dirinya. Kenapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin ke antum semua sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ada di antara kita yang kemudian tidak lulus ujian dan ada yang lulus ujian. Syahwat di mana-mana di hadapan kita ya. Kita kalau keluar di jalan, subhanallah, kanan kiri oke. Okay. <laughs> Atas bawah kanan kiri. ya. Kalau pelukan pandangan lebih parah. Melihat langit juga bahaya. Oleh karenanya kita harus bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Intinya pada pengajian kita kali ini saya hanya ingin mengajak cerita, ada sebuah cerita uh, karena ini volume silaturahmi saja bukan kajian ilmiah. Ya. Ada sebuah cerita bagaimana barang siapa yang sebagai pembenaran hadis Nabi SAW alaihi wasallam man taraka syai'an lillah awadahullah khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan suatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan yang terbaik lebih baik daripada apa yang telah dia tinggalkan. Tersebutlah seorang syekh yang terkenal tersohor, ingin namun saya tidak ingin menyebutkan namanya. Tersohor di e, negara Arab Saudi. Syekh ini bercerita tatkala dia sedang hajian, tatkala beliau sedang di Mina. Dia bercerita, suatu saat dia bersafar ke tanah air tercinta Indonesia. Maka dia pun, ini Syekh Saudi apa pasti Indonesia nih. Syekh, Syekh Saudi apa Indonesia? Syekh Saudi. Ya. Maka dia pun menginap di sebuah hotel di kota Jakarta. Tatkala di malam hari tiba-tiba ada ketukan. Tak tang tang dia tidak tahu. Ternyata dia, kalau dia buka pintu tersebut, dia melihat suatu makhluk yang paling cantik yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala membuat perincian wajahnya itu sangat sangat cantik. Rupanya pelacur. Rupanya apa? Pelacur kata dia tidak pernah dua mataku ini melihat wanita secantik wanita ini. Saya pun ketakutan kata si. Saya pun tutup segera pintu pintu hotel kemudian saya berwudu. Kemudian saya beristighfar. Tiba-tiba nggak berapa lama lagi datang ketukan berikutnya. Assalamualaikum. <laughs> Intinya godaan. Siapa yang tidak tergoda tatkala itu? Tidak ada yang lihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah iblis, kata dia. Iblis kepada saya ngomong, "Ayo lakukan saja, tidak ada yang tahu. Kan nanti tinggal istighfar. Allah Maha Pengampun." <laughs> iblis itu yang datang juga pada antum. <laughs> sama aja. Iblis kan kerja sama ya. Sama saja. Karena Nabi bilang, iblis itu yuhi ba'duhum ba'dan zukhrufal qawli gurura. Karena setan itu saling mengajari bagaimana cara menggoda manusia. Setan yang di sini yang mengatakan orang celananya di atas seperti apa namanya kebanjiran, di sana juga ternyata di luar negeri dikatakan apa keban kebanjiran karena setannya sama. Setan yang datang kepada Syekh ini mengatakan sudah antum tidak apa-apa, nanti kan bisa istighfar. Ya. Kapan lagi dapat wanita secantik ini? Tidak ada yang tahu kesempatan. Akhirnya syekh itu pun dia berdoa, kemudian dia sholat, kemudian dia sujud. Kemudian yang berbanyak kedua dia mengatakan, Allahumma asimni, Allahumma asimni, ya Allah jagalah aku, ya Allah jagalah aku terus. Ketukan itu datang lagi, ketukan itu datang lagi. Dia terus berdoa, berdoa, berdoa, berdoa. Dia bilang, ya Allah, saya sudah berdakwah bertahun-tahun ya Allah. Apakah harus hancur dakwah saya? Gara-gara wanita ini, dia kuatkan imannya. Sampai akhirnya ketukan itu pun hilang. Alhamdulillah Allah telah menyelamatkan dia. Akhirnya dia pulang ke, pulang ke mana? Pulang ke mana? Saudi. Ya. Begitu turun di Jeddah, tiba-tiba belnya teleponnya berbunyi. Bunyi telepon. Maka dia pun mengangkat telepon tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata orang telepon, ya Syekh, uh, dia perkenalkan dirinya, saya dari Janub, dari selatan Saudi. Dan saya punya adik perempuan, dia tidak ingin menikah kecuali sama antum. Masya Allah. Kalau kita mana-mana. <laughs> Kata Syekh, Ya akhi, anak sudah punya dua istri. Kata siapa? Anak sudah punya dua istri. Ummu pulang, wa ummu pulang. Saya tidak butuh untuk nikah. Kata sang laki-laki, ya Syekh, adik saya ini kalau tidak nikah sama antum dia tidak sakit. Saya tidak mau, tidak mau. Kata Syekh, kata orang ini, begini aja Syekh, kita sepakat. Antum lihat dulu aja. Lihat dulu aja. Itu kalau menggoda seperti itu, lihat dulu aja. Kata saya, bolehlah kalau begitu. <laughs> Akhirnya Syekh ini pergi ke kota Madinah dan mengisi pengajian di Masjid Kuba. Orang itu kejar satu keluarga datang ke Madinah. Sama adiknya dibawa ke ikut pengajian Syekh. Setelah pengajian ditelepon lagi. Syekh gimana? Adik saya sudah hadir sekarang. Ya udah kita ketemu di hotel mana? Akhirnya sepakat sebuah hotel, Syekh pun datang di hotel tadi. Menunggu wanita tadi membuka wajahnya. Ayo sudah siap sudah. Nunggu 15 menit, wanita itu nggak keluar-keluar. Ternyata wanita juga gemetar ya. <laughs> Setengah jam kan malu namanya orang apa? Namanya orang kalau mau nazar tuh malu. Jadi kalau antum mau nazar perempuan ternyata perempuan yang ngeliat antum begini, <laughs> antum mending putus. <laughs> wanita yang baik kalau lihat dia tunduk malu berutak begini. Tapi kalau antum lihat dia menandang antum, hmm, apa? antum mending cabut aja. Karena sebagian wanita seperti itu mentang-mentang dia cantik. ini kita kenyataannya. Ada wanita cantik setiap laki-laki datang dia tolak. Akhirnya dia kalau melihat laki-laki dia pede. Laki-lakinya yang gelisah. Jangan wanita seperti ini. Wanita oh, itu pun gemetar, takutan. Sampai satu jam kata sih satu jam keluar kata saya pulang aja. <laughs> Enggak enggak enggak keluar, akhirnya keluar juga. Begitu dibuka cadarnya kata saya demi Allah dia lebih cantik daripada yang pernah saya lihat di hotel. Di hotel, masya Allah. Kapan kita dapat kesempatan gitu? Makanya benar saya Nabi SAW, man taraka syai'an lillah, awadullahu khairun minhu. Barang saya meninggalkan suatu karena Allah, maka Allah akan berikan yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Tinggal satu kisah sebagai penutup pertemuan kita kali ini. Sungguhnya alhamdulillah masih banyak orang yang beriman, masih banyak pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala digoda, tatkala dia bersendirian, dia bisa tabah. Seakan-akan ada godaan yang pernah ditimpa oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dia pun bisa menghadapinya. Tersebutlah seorang lelaki, seorang mahasiswa di Islamic University of Madinah berasal dari negara Afrika. Dari mana? Afrika. Tentunya berkulit hitam. Sang lelaki ini ternyata sekamar kita di Yamia itu sekamar-kamar ya. Jadi sekamar dengan sahabatnya orang Rusia. Orang Rusia. Jadi terkadang jadi masalah ya. Saya dulu tinggal sebuah kamar jadi eh, saya Indonesia di ujung, kemudian di tengah ini orang Bangladesh, guru karate, kemudian di ujung orang Afrika juga juga, juga guru karate. Yang nah, jadi masalah yang Afrika tidak suka AC, yang orang Bangladesh suka AC. Saya sih pasrah saja. <laughs> Gak mungkin saya berkutik sih udah mau dingin mau anu kalau dingin tinggal pakai selimut tinggal kepanasan tinggal kipas-kipas. Saya tidak berani <laughs> karena itu juga karate. Kalau terjadi apa-apa bahaya. <laughs> Intinya jamiah memang sengaja mencampur antara uh, jadi tidak Indonesia semua karena kalau Indonesia semua ngobrol pakai bahasa Indonesia. Jadi dicampur Indonesia campur Afrika, Afrika campur mana, dicampur-campur. Jadi di kamar ini ternyata Afrika ini tinggal bersama seorang mahasiswa dari Rusia. Tibalah waktu untuk liburan musim panas sekarang ini. Maka mereka sebelum liburan musim panas membeli banyak hadiah. Hadiah buat keluarga, buat anak-anak, macam-macam ya, terutama istri tercinta yang ditinggal setahun ya. ya kemudian beli hadiah. Terus rupanya orang Rusia ini dia beli abaya, tahu abaya? Itu jilbab yang ada cadarnya. Ya, namun masih terbuka apa? Matanya. Ya, akhirnya dia pun beli dan dia tes di kamarnya. dia ngetes itu ukuran istrinya segimana, dia pakai tinggal matanya dua dan kasih kelihatan putih tangannya orang Rusia kan berputih. Ternyata temannya Afrika masuk. Kata dia, Afrika itu terbuka pintu. Kata dia lah, kata dia lah. Kata dia, ini digoda ujian tuh mana ini makanya orang Afrika dikenal dengan Yusuf Jami'ah bukan Yusuf alaihissalam tapi Yusufnya Universitas Madinah. Akhirnya dia pun lala, lala, lari terpontang-panting dia jatuh sampai disebutkan diriwayatkan ada riwayat yang lain dia masuk rumah sakit. Untuk <laughs> bayangan subhanallah ternyata masih ada orang yang tegar di atas ujian yang sangat berat. <laughs> ternyata dibuka jenggotan dan kumisan. <laughs> antum subhanallah antum akan diuji seperti itu meskipun bu, bu, dalam bukan dalam bentuk nyata tatkala antum di depan internet tatkala antum di depan video tatkala tidak ada orang lihat maka hendaknya antum bertakwa kepada Allah. Yakinlah bahwasanya Allah Maha melihat apa yang telah antum perbuat. Oleh karena ikhwani fillah dan Allah iyakum para ulama menyebutkan ya jangan seperti Syuhnun dari seorang ulama Hanafi dia mengatakan jangan Anda menjadi musuh iblis tatkala di hadapan orang. Namun tatkala sendirian di kamar jadi teman sejatinya. Di luar masya Allah jenggotan di atas ini, wah haram haram haram di kamar muka buka <laughs> Hati-hati. Jangan sampai seperti itu. Oleh karenanya eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allah. Mereka orang-orang kafir itu yastakhfuna minan nas. Mereka itu kata Ibnu Abbas yastahyuna minan nas wa la yastahyuna min Allah. Mereka malu kepada manusia namun tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau, mau maksiat di hadapan orang malu, namun tatkala bersendirian tidak malu, padahal Allah melihat melihat dia. Oleh karena ikhwan fillah Allah wa iyyakum. Ana tanya sama antum. Terkadang seorang ya, jangan melakukan hal yang haram, melakukan hal yang mubah yang boleh, terkadang dia malu kalau dilihat orang. Antum seorang ustaz, kemudian makan es teh untuk apa es? Es yang ada apa? Atau makan permen, permen gambar Mickey Mouse misalnya antum makan. Kira-kira malu nggak dilihat orang? Padahal halal nggak makan permen ini? Halal, tapi kalau ada yang lihat, malu. Itu padahal perkara yang halal. Malu antum. Yang dia juga anak kecil misalnya. Wah abi dimakan malu antum. Apalagi maksiat. Apalagi maksiat. Tentunya kita malu kepada manusia. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala lebih utama untuk kita untuk kita malu kepada Allah Subhanahu eh, wa taala. Seandainya kita semua yakin Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha akan balas amalan kita, tentunya tidak akan ada yang yang bermaksiat ya. Kalau seandainya setiap seandainya di Indonesia ini dipasang kamera di setiap sudut dan kamera tersebut dipantau langsung oleh kepala BRIMOB ya. Barang siapa yang melanggar langsung dipanggil. Kira-kira orang baik semua nggak? Baik semua. Padahal Allah senantiasa memantau kita dan padahal kita tahu azab Allah siksaan Allah sangatlah pedihnya. Demikian saya ikhwan fil azan Allah ya, apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi nasihat bagi ana dan bagi antum sekalian. Tidak ada uh, forum tanya jawab atau ada ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya Nah, Saya persilahkan. Kalau ada yang bertanya 10 menit. Kalau tidak ada alhamdulillah. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Bagaimana, Pak? meningkatkan keimanan dan keyakinan di zaman zaman sekarang. Ya, meningkatkan keimanan dengan banyak ikut pengajian dan bertekad setiap apa yang kita dapatkan kita amalkan. Setiap apa yang dapatkan kita amalkan dan sering antum ya dan ini nasihat yang paling penting yaitu hendaknya antum banyak sholat tahajud ya. Bangunlah ya sebelum subuh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu bil laili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah di malam hari tatkala orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya, antum bangun subuh, nggak usah banyak-banyak, 20 menit sebelum subuh. Salat witir 3 rakaat kemudian berzikir, ingat dosa-dosa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencari hamba hamba yang demikian. Allah turun ke langit ke dunia. Langit dunia tatkala sepertiga malam yang terakhir, ya. Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang meminta akan aku kabulkan permintaannya? Hal min mustaghfirin astaghfirullah astaghfirullah. Apakah di antara hamba-hambaku ada yang minta ampun akan ampuni dosa-dosanya? Antum cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang semua sedang tidur antum cari cari muka. Gimana Allah tidak menambahkan keimanan sama antum? Untuk teori terlalu banyak lakukan amalan. Untuk nambah keimanan apa? Amalan. Tidak usah ada teori teori gini. Antum sudah bangun salat malam, insya Allah Allah tambahkan keimanan. Tentunya dengan banyak eh, dan juga dengan banyak apa belajar dan banyak ikut pengajian. Ada lagi yang bertanya? Silakan Pak. Ah. ke hal sih? Ah. Terus anak mau ngomong di mana, Pak? <laughs> anak bahasa Arab enggak bahasa Inggris. <laughs> I can speak English. <laughs> Ah, Yahudi dia tadi tanya tentang beritanya tadi ya kan? Bani Israel. Jadi uh, Yahudi itu uh, atau Israel, Israel itu adalah Nabi Yakub alaihi alaihissalam. Adapun kalimat Yahuda atau Yahudi, Yahuda atau Yahudi, Yahud itu khilaf di antara para ulama. Apa asal dari kalimat apa? Yahud. Ada yang mengatakan kerajaan bernama kerajaan Yahud, ada yang mengatakan dari amal dari firman Allah, "Inna Hudina ilaik." Ya, kami bertobat kembali kepada Engkau ya, ya Allah. Yang jelas uh, Israel itu adalah Yakub dan seluruh keturunan Yakub namanya Bani Bani Israel. Nabi Yakub punya anak, siapa dari antaranya? Siapa? Nabi Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian tadi 12 apa? 12 saudara Nabi Nabi Yusuf, Binyamin dan dan yang lainnya. Oleh karenanya kita tahu ya Nabi Ibrahim alaihissalam semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak dua. Siapa? Nabi Ismail dan Nabi Is, Is Ishak. Ishak punya anak Nabi ya Yakub. Nabi Yakub ini keturunannya seluruhnya adalah apa e, Bani Israel. Yaitu Bani Israel artinya anak-anak keturunannya Israel. Israel itulah si ya, Yakub alaihi alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam itulah namanya Israel. Sekarang Yahudi ya, adalah suatu keyakinan beragama bahwasanya nabi yang jadi patokan adalah Nabi Musa alaihissalam dan setelah Nabi Musa adalah nabi-nabi yang menyimpang. Bisa jadi yang beragama Yahudi adalah Israel, bisa jadi bukan is Israel. Jadi Yahudi itu adalah suatu agama keyakinan. Adapun Israel adalah keturunan siapa? Nabi Yakub alaihi alaihissalam. Bisa jadi ada orang Arab yang masuk dalam agama Yahudi, meskipun dia bukan dari Bani Israel Israel. Paham ya? Oleh karenanya, orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi ngeyel bahwa mereka mengatakan yang disembelih itu bukan bukan Nabi bukan Nabi Ismail tapi Nabi siapa? Nabi Ishak karena Ishak itu bapaknya Nabi Yakub karena mereka tahu yang disembelih oleh Ibrahim adalah yang mau disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah nabi yang mulia. Dan seluruh nabi-nabi setelah Nabi Yakub adalah keturunan Nabi Yakub seluruhnya ya. Nabi Yusuf, Nabi Isa, seluruhnya keturunan Nabi Nabi Yakub. Adapun yang Nabi Muhammad, yang keturunan Nabi Ismail cuma satu yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruhnya kembali kepada Nabi Ibrahim Alaihi Alaihissalam. Nanti dijelaskan pak ya. Pakai bahasa Perancis boleh, bahasa Inggris boleh. <laughs> saya bahasa Jawa bisa saya coba, tapi saya juga nggak bisa. <laughs> Ada lagi yang bertanya? Alhamdulillah kalau Oh ya silakan. Terus? Download saja semuanya, download. <laughs> ya, jadi eh, la yukallifullahu nafsan illa usaha ya. Allah Subhanahu wa taala tidak membani seorang di luar daripada kemampuannya. Dan kalau kita menuntut ilmu, namun kita bertekad kalau ada kesempatan kita akan beramal. Karena tidak semua orang memiliki apa? kesempatan. Ya. Saya mau sholat malam ini, baru baca hadis Rasulullah SAW sholat malam rakaat pertama baca uh, Al-Baqarah rakaat kedua Ali Imran, Al-Nisa uh, eh, ketiga Ali Imran. Pingin saya terapkan. Padahal besok ada ujian. <laughs> ya udah lain waktu aja. Tapi antum bernekat ya sholat tiga rakaat atau satu rakaat. Ya kalau tidak bisa seperti Nabi yang apa yang penting berusaha mendekati sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mengapa antum belajar, namun antum tidak dinut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali yang antum mampu mampu. Namun antum harus tunjukkan kepada Allah bahwa antum itu berusaha untuk ber, beramal. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Antum ada tekad, ada niat untuk beramal atau tidak, yang tahu hanyalah hanyalah Allah. Ya. Jadi tidak apa-apa download download download download nanti diamalkan ya. Ada yang bertanya? Ya. Tentang ya tentang ya jelas ya setan ya setan itu sudah berpengalaman dalam menggoda manusia apalagi iblis gembongnya sejak zaman Nabi Adam tidak pernah meninggal inna kaminal munzarin kata Allah Subhanahu wa taala engkau termasuk orang yang ditangguhkan kematiannya ya. jadi setan sudah tahu orang seperti antum mahasiswa godanya dengan gini udah ngerti ustadz itu setannya juga tingkat ustadz yang, yang profesor tingkatnya juga tingkat profesor oh orang ini dia kalau dikasih harta tidak goyang, dikasih korupsi tidak mau korupsi, tapi dikasih cewek jatuh. Setan ngerti. Ya, ah, ini digoda, ini digoda dengan ini. Setan ngerti. Oleh karenanya tidak bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW senantiasa berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah yang membolak-balikan hati manusia, tegakkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Kalau datang setan beri syubhat, menimbulkan keraguan, maka kita segera berusaha menghilangkan syubhat tadi. Jangan kita simpan di hati. Jangan simpan di di hati. Ada orang kasih syubhat. Allah katanya maha kuasa atas segala sesuatu. Bisakah Allah menciptakan Allah? Syubhat ini. Aduh gimana? Katanya maha kuasa kok bisa menciptakan Allah? Bingung. Kita harus segera tanya Ustaz, Ustaz bagaimana Ustaz? Ada jangan nanti jamin aja mikir renungkan. Mungkin saja ya. <laughs> jangan nanti seperti itu. Antum bertanya sama Ustaz, jawabannya bahwasanya itu pertanyaan yang keliru. Itu pertanyaan yang keliru. Kenapa? Karena kalau Allah diciptakan berarti bukan Allah. Namanya Khalik ya Khalik, ya makhluk ya makhluk. Tidak ada Khalik plus makhluk. Khalik sekaligus mak makhluk yang mencipta tidak diciptakan. Kalau ada Allah menciptakan Allah berarti Allah yang kedua itu mak makhluk dan bukan Allah. Jadi pertanyaan sejak awal sudah keliru. Sama seperti orang bertanya, bisakah anda naik ke bawah? Sama seperti itu. Atau bisakah Anda turun ke atas? Itu sama jawabannya. Nggak mungkin pertanyaan sudah awal sudah sudah keliru. Oleh karena setiap ada syubhat segera sampaikan kepada ustaz. Tapi antum jangan sampaikan kepada ustaz tatkala ustaz lagi tegang. Antum ajak makan bakso baru ustaz ada syubhat. <laughs> Oh, kamu syubhat melulu aku. <laughs> jangan oleh karena itu antum juga harus milih waktu yang tepat untuk bertanya kepada ustaz. Karena sebagian orang subhanallah SMS terus telepon terus. Benar ini? Ini pengalaman pribadi ya telepon SMS terus subhanallah. Jadi terkadang tidak dipandang ustaz kayaknya punya waktu luang banyak ya. Punya ustadz itu waktunya apa? Luang. Padahal ustadz juga sih sibuk ya sebagaimana untuk belajar dia juga dia juga belajar, dia juga berdakwah, dia juga mencari nafkah ya. Nah, ustadz disuruh ngisi pengajian jauh-jauh ya, apa-apa nggak dikasih ongkos, ongkos bis. Emangnya ustaz belajar jauh-jauh berangkat kemudian terbang kayak Superman? Enggak, dia juga keluarin duit untuk apa? Untuk ongkos bis, untuk ongkos kereta ya. Kita harus paham ya. Kita menuntut ustaznya ikhlas, kita juga ikhlas. Ustaznya dituntut ikhlas, tapi pengertian, pengertian ya. Oleh karenanya ini keluar dari pembahasannya. <laughs> Ada yang bertanya lagi? Terakhir, pertanyaan terakhir. Siapa yang duluan? Ya sudah ini dulu terakhir. Ini yang terakhir. Ya. Cepat sudah azan ya. Kenapa? motivasi untuk belajar bahasa Arab. Ikhwani Tidak mungkin kata Ibn Taymiyyah, tidak mungkin antum bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah kecuali dengan bahasa Arab. Antum antum coba renungkan ya. Ini untuk kalangan mahasiswa. Ada orang ngaji 10 tahun, 20 tahun ilmunya itu saja. Mau dakwah juga ragu-ragu, saya bukan ustadz. Gimana dakwah? Kenapa? Karena tidak tahu bahasa bahasa Arab. Beda dengan antum berusaha sungguh-sungguh tiga bulan belajar bahasa Arab. Setelah itu kalau antum ngaji, ilmu antum akan tertata, Cerak, cerak, cerak, cerak gitu misalnya. Tapi kalau antum nggak pernah ngaji, ilmu tata keluar lagi, tata keluar lagi. Nggak pernah bertambah ilmu antum. Padahal antum ingin jadi dai. Dan pekerjaan yang paling indah adalah jadi dai. Bayangkan antum dakwah satu orang, dia kenal tauhid, kemudian atau dia tadinya tidak sholat kemudian sholat selama sholat 50 tahun pahalanya ngalir semua sama sama antum. Enak sekali jadi dai. Antum dakwah aja, kemudian dia semangat haji kemudian ikut haji, pahala haji ngalir juga sama sama antum. Antum sudah meninggal, pahalanya masih ya, ngalir. Itu adalah ibadah yang apa namanya pekerjaan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya eh, hendaknya kita semangat belajar bahasa Arab karena itu merupakan dasar agar kita bisa memahami memahami agama agama ini. Ada hadis bahwasanya di surga apa? Bahasanya bahasa bahasa Arab. Gimana kalau antum nggak bisa bahasa Arab? <laughs> di surga itu ngomong apa? Hadisnya baik ya, hadis hadis lemah. Ada lagi yang bertanya? Bidadari nanti bahasa Arab gimana tuh kalau saya bidadari? I love you, I love you, jadi nggak paham. <laughs> Hadisnya baik ya. <laughs> Ada yang bertanya? Ya, terakhir, terakhir, Mas. Gimana? uh, eh, Allah alam yang jelas adalah yuwaswisu fi sudu rina yang membisikkan apa? Bisikan dalam hati manusia. Setan bisik-bisik dan kenyataannya uh, eh, terutama orang-orang yang digoda oleh jin. Terkadang ada bisikan bisikan-bisikan dalam hati. Namun apakah setiap saat setan menggoda? Saya rasa setiap saat setan berusaha untuk menggoda, tapi bisa jadi seorang membentengi dirinya dengan zikir, dengan bacaan Quran ya. Dia berusaha membentengi di dirinya. Adapun setan berusaha untuk menggoda setiap waktu, saya rasa demikian. Allah Ta'ala alam bisawab ya. Apakah setan ada tidurnya, apakah setan berhenti sekali-sekali. Kalau dia eh, tidur mungkin dia tugaskan setan yang lain, Allah alam. <laughs> yang jelas setan bekerja berusaha keras untuk antum di mungkin kalau setan lagi tidur, antum lagi depan internet, langsung bangun. Kesempatan untuk menggoda antum. Antum lagi sholat dia menjauh dulu, karena begitu sholat dia lari. Begitu antum Allah Akbar datang. Ya. Setan kan gitu di dalam hadis. Kalau di azan dikumandangkan dia pun segera lari sambil terkentut-kentut. Begitu Allah Akbar antum salat datang dia membisikkan dalam hati antum sehingga antum tidak khusyuk. Ya. Yang merenungkan apa yang ide antum besok ujian, besok ini, besok anu, tatkala antum sedang sedang salat. Jadi setan berusaha menggoda manusia setiap saat ya. Allah taala alam besok demikian saja ikhwan fillah Allah sebagian anak katakan tadi ini sekedar forum silaturahmi ya apa yang anak ucapkan mungkin ada yang menyinggung atau ada yang berlebihan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh